Karena di antara tujuan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri. Dan melaksanakan salat untuk mengingat aku. Ditambah lagi kalau kita melaksanakan salat-salat rawatib dan juga salat sunnah, salat malam, salat duha dan yang lainnya, maka semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka akan semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam agama kita ketika kita mulai tidur dianjurkan menyebut nama Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita bangun dari tidur. Diperintahkan mengingat Allah. Alhamdulillah dari ahyana. Ba'dama amatan wa ilahin masur. Kita mau makan. Mengucapkan basmalah. Selesai. Mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga kalau kita terus mengamalkan sunnah sunnah Rasulullah. Maka kita sering mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari umat ini yang sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang munafikin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah menipu mereka. Apabila mereka hendak melaksanakan sholat dalam keadaan malas. Mereka menginginkan ria di dalam pelaksanaan sholatnya Wa la illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah melainkan hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan kita banyak mengingat Allah, dengan banyak kita berzikir kepada Allah, maka membawa manfaat yang banyak kepada diri kita di antara manfaatnya adalah apabila kita sering mengingat Allah di waktu longgar, di waktu dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingat kita di saat kita dalam keadaan kesempitan. Fadkuruni al-kurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Dalam al-hadis disebutkan, "Man finansi. fi nafsi Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa man dzakartu fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu. Barang siapa mengingat aku di dalam dirinya, maka aku akan akan aku ingat dia dalam diriku. Dan barang siapa mengingat diriku di malak di tempat keramaian, maka akan aku sebut dia di tempat keramaian yang lebih baik dari keramaian dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga Rasulullah menasihat Ibnu Abbas, "Ihfazillah tajidhu tujahak. Ta'rifu ila Allah fil raqa, ya'rifuka fis siddah." Kenali Allah di waktu kamu lapang, maka Allah akan mengenali dirimu di waktu kamu susah. Di dalam Al-Qur'an Al Karim Allah menyebutkan satu kisah yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Wa inna Yunusa lamnal mursalin. Sungguh Nabi Yunus termasuk para rasul-rasul. Allah utus Nabi Yunus alaihissalam di tengah masyarakatnya. Beliau berdakwah dalam tempo yang lama tetapi sedikit sambutan. Bahkan kebanyakan umatnya menentang Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus putus asa dengan kaumnya. Lalu Beliau meninggalkan kaumnya. Naik kapal yang penuh dengan muatan. Il abaqa ilal fulki al masun dan Nabi Yunus naik kapal yang penuh dengan muatan. Lalu mengalami kapal ini kegoncangan. Hampir-hampir menenggelamkan kapal ini. Maka pimpinan kapal memerintahkan agar barang-barang di kapal ini dikurangi. Termasuk manusia-manusia dikurangi. Lalu diadakan undian fasahama fakana minal mutahabin. Nabi Yunus berundi juga, ternyata termasuk orang yang kalah. Diulang kembali, kalah kembali. Akhirnya Yunus dengan terpaksa mencebur ke lautan yang luas dengan ombak yang besar. Faltakamahul hut wa huwa mulim. Maka Nabi Yunus dimakan oleh ikan dalam keadaan tercela. Lalu Allah SWT menyebutkan Falaula annahu kana musabbihin. Andai kata Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Tidak banyak mengingat Allah. La labisa fi batni ila yaumil mahsun. Maka sungguh Nabi Yunus akan terus di ikan sampai nanti hari dibangkitkan. Di sini ma'asra muslimin, bagaimanakah faedahnya kalau orang itu banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yunus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditelan oleh ikan di dalam perut ikan berdoa, fanada fi dhulumat. Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanak masih engkau ya Allah inni kuntu minadh zalimin. Para ulama menyebutkan berapa hari Nabi Yunus di ikan ini. Ada yang mengatakan tiga hari, ada yang mengatakan tujuh hari. Lalu Allah melemparkan Nabi Yunus alaihissalam di tempat yang tandus. Dari sini ibrah bagi kita. Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan Allah swt disebabkan Nabi Yunus termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah swt. Dan sebaliknya, apabila kita lalai kepada Allah swt, di saat longgar kita lalai jarang berzikir kepada Allah Subhanahu taala, maka di saat datang malapetaka, Allah tidak akan ingat kepada kita. Dalam Al-Qur'an Karim disebutkan kisah Firaun. Nabi Musa diutus kepada Firaun, lama menasihatinya. Menjelaskan Allah Subhanahu taala agar dia masuk agama Allah Subhanahu taala, tetapi enggan. Begitu malapetaka datang kepada Firaun, apa yang dikatakan? hatta idza adral gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa anta la ilaha illa illa alladhi amanat bi banu israil wa ana minal muslimin Fir'aun mengatakan tatkala mau tenggelam la ilaha illa tidak ada sembahan melainkan sembahan illa alladhi Mas bin israil kecuali sembahan yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri maka Allah katakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal Sekarangkah yang sebelumnya engkau bermaksiat dan engkau termasuk orang yang bikin kerusakan. Maka tidak berguna ketika Firaun di saat longgar santai-santai tidak ingat kepada Allah SWT ketika mau tenggelam baru mengingat Allah SWT maka tidak berguna Allah akan akan tetap dalam keadaan semula tetapkan Fir'aun dalam keadaan tenggelam di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu faedah kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkan kita di saat kita dalam keadaan kesempitan. Kemudian manfaat yang lainnya dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita dari gangguan-gangguan setan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jabir, apabila seorang masuk dalam rumah, ina dakhala rajul fi baitihi, fadzakara Allah inda dukhuli wa ta'amihi, qala syaitan li ashabihi, la mabita lakum wa la asa. Apabila seorang masuk dalam rumah, lalu dia berzikir kepada Allah SWT. Di saat dia masuk, di saat dia makan, maka setan mengatakan kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam, tidak ada makan malam untuk kalian. Sebaliknya, apabila orang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu maka setan mengatakan adrakum al-mabit. Kamu dapatkan sekarang ini bisa tinggal di rumah ini. Dan ketika makan dia enggak berzikir kepada Allah Subhanahu maka setan mengatakan adraktum al-asa, kamu mendapatkan secara ini makan malam. Maka apabila dia ingat kepada Allah SWT ketika masuk rumah, ketika makan, setan akan menyingkir. Demikian juga ma'asyiral muslimin. Kalau kita keluar rumah menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka setan akan menyingkir dari dirinya. Demikian juga Apabila kita hendak tidur, iblis pernah mengatakan kepada Abi Hurairah, "Idza awaita ila firasika faqra ayat al-kursi." Kalau kamu hendak tidur, maka hendaknya kamu baca Al-Kursi. Fa innahu la yazalu 'alaika hafidun wa yaqrabuka syaitan hatta yusbih. Kalau kamu baca Al-Kursi, hendak mau tidur, maka terus-menerus Allah akan menjaga dirimu. Dan saya tidak akan mendekat kepadamu sampai waktu subuh. Demikian juga kalau kita berzikir Allah SWT di waktu pagi hari kita berzikir maka dijaga oleh Allah sampai waktu sore hari. Di sore hari kita zikir dijaga oleh Allah sampai di pagi hari. Ini manfaat kita berzikir Allah SWT yang kedua. Yang ketiga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manfaat yang lain apabila kita ingin dikabulkan doa-doa kita, maka hendaknya kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Salatun la yuraddu du'a'uhum." Ada tiga golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama az-zakirin Allah katsira, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua al-imamu muqsit, seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga al-madlum, orang-orang yang zalim. Salah satu yang dikabulkan Allah SWT yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam agama ini diperbolehkan kita tawasul kepada orang yang soleh. Minta doa sama orang yang soleh. Kenapa? Karena dia banyak zikir kepada Allah SWT. Dengan harapan doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Dan termasuk kita kalau kita sering zikir Allah taala, Kalau kita berdoa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang lainnya apabila kita ingin kekuatan pada badan kita, fisik kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya qamistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum idrar wa yajidukum quwwatan illa quwwatikum wahai kaumku beristighfarlah kalian kepada Allah dan taubatlah kepadanya maka Allah akan turunkan hujan yang banyak dan juga akan memberikan kekuatan kepada kalian ditambah kekuatan yang ada pada diri kalian memiliki kekuatan suatu saat Fatimah radhiallahu anha putri Nabi kita Muhammad SAW mengadu kepada Nabi karena dia capek bekerja, sering menggiling. Lalu Rasulullah SAW menasihati Fatimah dan suaminya Ali bin Talib. Thalib. Ala adullukuma bi khairin mimma sa'altumani. Maukah aku tunjukkan perkara yang lebih baik daripada yang kamu minta yaitu seorang pembantu? Karena Fatimah minta pembantu. Capek bekerja. Maka Nabi ganti dari pembantunya. Apa nasihat Nabi? Tusambiha salasina. salah wa salasin. Kamu hendaknya berdua bertasbih Tiga tiga kali. Wahamida dan berucap alhamdulillah sebanyak tiga tiga kali. Dan juga batu kabir salah wa salasin. Kamu bertakbir sebanyak tiga tiga kali. Maka dengan demikian, kata Nabi, itu lebih baik daripada pembantu. Ternyata ma'asul muslimin, apabila zikir diamalkan, seseorang yang capek, kemudian sebelum tidur berzikir seperti ini, maka di pagi hari dia akan segar, akan hilang rasa capeknya. Sehingga Ali bin Thalib begitu dinasihat oleh Rasulullah SAW setiap hari sebelum tidur dia berzikir sehingga dengan demikian badannya ringan walaupun sehari-harinya bekerja dengan berat. Maasirul muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Faedah yang lainnya, apabila kita ingin ketenangan dalam jiwa kita, caranya dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, maka akan tenang hati-hati. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitab Allah wa tadallasuna bainahum illa nazal alaihim sakinah." Barang siapa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, maka akan turunkan ketenangan. Dan salah satu zikir yaitu dengan membaca Al-Qur'an Al Karim. Allah Rasulullah katakan akan turun ketenangan dalam jiwanya. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جماعة جماعة رحمكم الله Pada khutbah pertama tadi kita sebutkan manfaat-manfaat kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa madaratnya kalau kita jarang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah maka Allah akan jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Madarat dalam ayat ini, siapa yang lupa dengan Allah, Allah bikin dia itu lupa dengan dirinya sendiri. Luar biasa ma'asul muslimin rahmatullah. Bagaimanakah orang bisa lupa dengan dirinya sendiri? Allah menyebutkan bagaimanakah orang-orang musyrikin. Dia mengingkari bagaimanakah manusia bisa bangkit dari alam kuburnya wa wa mereka memberikan perumpamaan kepada Rasulullah SAW dan dia lupa dari mana diciptakannya orang-orang musyrikin tidak percaya kalau setelah mati akan hidup kembali maka ada orang datang kuburan menggali kuburan tua membuat tulang belulang dari Rasulullah SAW maka dikatakan ya Muhammad siapa yang menghidupkan tulang belas seperti ini. Wanasya dia khalqah, dia lupa dengan penciptaan dirinya sendiri. Lupa ma'asal muslimin dengan dirinya sendiri. Bukankah dulu dia diciptakan dari apa-apa? Hanya jasmani jadi manusia. Kenapa kalau bisa demikian? Maka lebih mudah untuk menciptakan yang kedua kalinya. Qul yuhyihan alladhi ansa'aha awal marrah. Yang menciptakannya adalah yang membangkitkannya adalah yang pertama kali menciptakannya. Lupa dengan dirinya dari manakah diciptakan. Sehingga percaya setelah mati akan hidup kembali. Kemudian juga dia lupa dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Waman adlamang dikrabi ayat rabbi rabbih anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Dan siapa yang lebih doling daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat kami lalu dia berpaling wa maafat ma qaddamat yadah dia lupa dengan apa yang berbuat dengan tangan-tangannya kemudian dia juga lupa bahwa dirinya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lupa dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala Wanada nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahum al kafirin penduduk neraka meminta kepada penduduk surga berupa air atau makanan yang Allah rezeki kepada mereka. Dikatakan sesungguhnya Allah mengharamkan makanan surga untuk orang kafir. Alladzina takhalu dinahum la'imba wa lahwa wa gharrahum hayatud dunya. Yaitu orang kafir yang menjadikan agama ini sebagai permainan sendaguro dan terlalaikan dengan dunia. Dan juga wanasitum itu hadza. hada. Kamu tuh lupa dengan perjumpaan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini salah satu dampak buruk orang yang lalai dengan Allah SWT dia dijadikan lupa dengan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa banyak berzikir menyebut nama Allah SWT. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana rahim. Allahumma a'izz al-islam muslimin wa adil asyrika al musyrikin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bi akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi